orang-orang soleh jamaah sekalian Menghormati orang-orang soleh memuliakan para wali Allah dan para ulama adalah kewajiban adalah kewajiban Islam bahkan semakin soleh seseorang semakin beriman dan bertakwa wajib bagi kita semakin mencintainya sebaliknya juga kita harus membenci orang yang suka berbuat dosa Semakin banyak dosanya, semakin kita benci kepadanya. Bahkan bisa jadi harus kita hilangkan kecintaan kepadanya sama sekali, yaitu orang yang kafir kepada Allah. Inilah yang disebut cinta dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena keimanan dan ketakuan, Membenci seseorang karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autsaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah." faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang soleh dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, Jangan sampai kita melampaui batas. Bersikap gulu. Gulu artinya melampaui batas. Karena inilah sebab pertama terjerumusnya manusia di dalam kesyirikan. Menghormati orang soleh, namun dengan cara yang salah, cara berlebihan. Subhanallah, ini satu pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dari tipu daya syaitan. Ya, Syaitan juga bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan dalam bentuk kelihatan seperti amal soleh. Kelihatan seperti amal soleh. Mencintai dan memuliakan orang beriman atau orang-orang soleh dan para wali Allah. Namun ternyata itu bukan lagi amal soleh, bahkan adalah dosa besar yang bisa menjerumuskan pada dosa terbesar yaitu dosa kesyirikan. Kalau seseorang bersikap gulu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang soleh, menjerumuskan dia pada dosa terbesar, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, "Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum." ولا taqulu على الله إلا الحق haqqa Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu atau melampaui batas di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengucapkan atas Allah kecuali kebenaran. Surat An-Nisa ayat 171. Iya. Yeah. Jamaah sekalian, inilah dalil yang pertama dalam bab ini. Di dalam ayat ini ada sejumlah pelajaran. Pertama, larangan bersifat gulu. Walaupun ayat ini adalah larangan kepada ahlul kitab, namun juga mencakup terhadap seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Larangan bersikap gulu, berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam menghormati orang soleh. Ini sebab terjerumusnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dalam kekafiran. Dalam kekafiran. Orang-orang Nasrani bersikap gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka begitu mencintai dan menghormati Nabi Isa alaihissalam tetapi dengan cara melampaui batas. Mereka bilang Nabi Isa AS adalah anak Allah Dan mereka bilang Nabi Isa AS adalah satu dari yang tiga Mereka juga bilang Nabi Isa AS adalah Allah itu sendiri Ini ucapan-ucapan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran Dan ditegaskan karena itulah mereka kafir kepada Allah Sebagaimana firman Allah Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Demikian pula orang-orang Yahudi jemaah sekalian. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Mereka menghormati Uzair orang soleh namun dengan cara berlebihan saking hormatnya mereka sebut dia adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang Yahudi juga memiliki bentuk gulu yang lain yaitu memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Kebalikannya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mencintai beliau dengan cara berlebihan dan orang Yahudi membenci beliau, bahkan ingin membunuh beliau dan mereka merasa telah membunuh beliau padahal Allah Subhanahu wa taala membuat tipu daya kepada mereka dan yang mereka bunuh bukan Nabi Isa alaihissalam melainkan yang mereka bunuh adalah otak pembunuhannya Nabi Isa alaihissalam yang paling paling ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dialah yang Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam dan dialah yang mereka bunuh ya dan masih banyak lagi bentuk-bentuk sifat gulu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka pelajaran pertama ayat ini melarang kita bersikap gulu, berlebih-lebihan. Ya. Dan makna gulu artinya jemaah sekalian adalah melampaui ketentuan syariat. Itu adalah hakikat gulu. Ketika seseorang mensikapi seorang soleh, menghormati seorang soleh dengan cara yang tidak sesuai syariat, maka itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Apakah itu di dalam memujinya, memujinya secara berlebihan, ataukah dengan membangun kuburannya karena dia orang soleh, dia bukan orang biasa sehingga kuburannya dibuat tampil beda dengan yang lainnya dan masih banyak lagi memperlakukan orang soleh dengan cara yang tidak sesuai ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya Ayat ini juga terkandung padanya bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, bantahan terhadap ahlul kitab. Demikianlah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan berbagai macam bantahan terhadap orang-orang yang memiliki kesesatan, di antaranya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Demikian juga kita sebagai muslim apabila melihat satu kemungkaran dan kita perlu membantahnya, kita harus membantahnya supaya orang-orang tidak terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran ataupun dosa-dosa yang lainnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung motivasi bagi kita untuk bersikap pertengahan. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam setiap urusan. Dan melampaui batas itu jemaah sekalian, selamanya ada dua sisi. Ada sisi yang apa namanya? sifatnya mencintai secara berlebihan atau sebaliknya membenci secara berlebihan. Ya. Yeah. Ini dua sisi. Ada sisi yang sifatnya berlebihan, ada sisi yang sifatnya meremehkan. Ya. Dan ini masya Allah banyak sekali pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam banyak urusan-urusan mereka. Dalam banyak urusan-urusan mereka. Seperti pernah kita contohkan orang-orang Nasrani misalkan mensikapi wanita haid Ya. Dan orang Yahudi berbeda. Orang Nasrani wanita yang haid atau istri mereka yang haid mereka gauli. Orang Yahudi sebaliknya. Mereka nggak mau menggauli bahkan nggak mau menyentuh sama sekali. Seakan-akan seluruh tubuhnya menjadi najis. Maka Islam selalu berada di pertengahan. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menggauli seorang istri kalau dia sedang haid di kemaluannya. Tapi di selain itu boleh. Di selain itu dibolehkan. Ya. Dan masih banyak lagi. Orang Yahudi dalam mensikapi Nabi Isa alaihissalam mereka memusuhi. Sebaliknya, orang-orang Nasrani mereka melampaui batas di dalam menghormati Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Islam selalu berada di pertengahan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah peringatan bagi kita jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan juga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Jadi ayat ini mengingatkan kita dua hal. Jauhi kesyirikan, jauhi pula sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam kesyirikan karena sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Maka kesyirikan harus kita hindari dan juga kita harus menghindari sebab-sebab dan jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahaya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran karena mereka berbicara tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Fi sahih di dalam as-sahih yakni sahih Al-Bukhari. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya fi qaulihi ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadharunna alihatakum dan mereka berkata mereka di sini adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah tetapi sebagian dari kaumnya itu berkata La tadarunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka mencegah diterimanya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian meninggalkan wad, suwa, yaguth, ya'uq dan nasr. Inilah jemaah sekalian lima sesembahan mereka, lima Tuhan mereka. Dan jemaah sekalian, inilah kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ya. Yeah. Sebelumnya manusia tidak ada yang berbuat syirik. Sebelum kaum Nabi Nuh tidak ada manusia yang berbuat kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kanan nasu ummatan wahidatan." Dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Umat yang satu artinya semuanya mentauhidkan Allah, semuanya menyembah Allah, tidak ada yang menyembah selain Allah. Ketika terjadi kesyirikan, ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang mentauhidkan Allah dan peringatan keras bagi orang yang mempersekutukan Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jemaah sekalian, itu bertahan selama 10 generasi. 10 generasi tidak ada orang yang menyembah selain Allah tidak ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah yang satu saja. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai 10 generasi manusia di muka bumi. Terjadi kesyirikan pertama kali di masa Nabi Nuh alaihi salam. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh ayat ke-23. Nama sesembahan mereka ada lima orang. Pertama Wat, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaguth, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasr. Jemaah sekalian, siapakah mereka ini? Apakah mereka ini adalah pemuja syaitan, pengikut syaitan, tentara syaitan? Jawabannya tidak jemaah sekalian. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Jadi pertama, manusia pertama atau makhluk pertama yang dipersekutukan dengan Allah bukanlah syaitan. Bukanlah syaitan melainkan orang-orang soleh, para wali Allah. Para wali Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma "Hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh." Ini adalah nama-nama orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ceritanya mereka bisa disembah? Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya, "Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim." Buatlah patung-patung di tempat-tempat dulu mereka biasa duduk untuk beribadah kepada Allah. Dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad mereka pun melakukannya. Namun ketika itu belumlah disembah. Jadi enggak langsung disembah. Mereka tahu itu hanya patung. Hatta idza halaka ulaik sampai mati satu generasi ini, generasi yang membuat patung mati sudah semuanya. Berganti generasi yang lain. Wanusial ilm ubidat. Kemudian ilmu dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Ini sahih riwayat Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Qayyim dan berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf. Berkata tidak seorang saja dari ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh ini wafat, mereka pun berdiam diri di kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Berdiam diri di sini maksudnya untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada penghuni kubur itu namun beribadah kepada Allah. Ini yang pertama mereka lakukan. Kemudian barulah mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut. Kemudian berlalu masa yang panjang. Jadi enggak langsung jemaah sekalian. Tidak langsung mereka menyembah orang soleh tersebut. Berlalu masa yang panjang. Pada akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Jadi awalnya menyembah Allah, lama kelamaan menyembah orang soleh tersebut. Disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah satu riwayat mereka berkata, "Lau sawwarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah fasawwaruhum." Mereka mengatakan, seandainya kita membuat patung-patung orang soleh tersebut, maka itu akan menjadikan kita lebih semangat ibadah. Melihat orang-orang soleh akan lebih semangat ibadah, termotivasi. Maka mereka pun membuat patung-patung orang soleh tersebut. Tapi akhirnya patung-patung itulah yang mereka sembah. Inilah jemaah sekalian, kisah pertama kali terjadinya dosa terbesar di muka bumi. Yang mereka sembah selain Allah bukan setan, bukan pula pemuja setan, bukan pula penyesat umat para dukun atau ulama-ulama yang jelek. Bukan jemaah sekalian. Yang mereka sembah pertama kali adalah para wali Allah, orang-orang soleh. Yang mereka jadikan Tuhan selain Allah pertama kali di muka bumi adalah para wali Allah dan orang-orang soleh. Dikarenakan sifat melampaui batas yang mereka lakukan. Jemaah sekalian, di dalam kisah ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu wajibnya kita mewaspadai sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Dosa syirik itu enggak terjadi sekaligus. Ada sebab-sebabnya, ada jalan-jalannya yang menjerumuskan ke sana. Maka itu tidak boleh kita lakukan, harus kita jauhi. Dan ini sudah merupakan karakter syariat Islam. Islam melarang zina, semua yang mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Demikian pula syirik. Semua yang mengantarkan kepada syirik juga diharamkan. Bahkan ulama mengatakan semua yang mengantarkan kepada syirik itu sudah termasuk kategori syirik kecil. Ya, syirik kecil itu definisinya kullu dari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan, semua sarana yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar itu masuk kategori syirik kecil. Dan syirik kecil itu jemaah sekalian adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi ini yang harus kita waspadai jemaah sekalian. Hati-hati jauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang mengantarkan kepada kesyirikan pertama kali terjadi. Apa saja yang bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan? Iya. Pertama jemaah sekalian, sifat melampaui batas di dalam memuliakan orang soleh. Ini yang pertama. Apa yang dimaksud melampaui batas? menghormati orang soleh bukan dengan cara sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau tuntunan syariat bagaimana menghormati orang soleh jamaah sekalian? Ya, mendoakan mereka, mendoakan mereka dan meneladani mereka tidak berlebihan di dalam mensikapi mereka. Ya, mendoakan, memuliakan, menghormati dan meneladani yang baik. Itulah cara memuliakan orang-orang soleh ya dan lebih khusus lagi kepada para ulama memuliakan para ulama adalah dengan menolong para ulama di dalam menyampaikan ilmu di dalam berdakwah ya ini cara yang benar di dalam memuliakan orang soleh termasuk juga membela membela kehormatan orang soleh kalau ada orang yang menghina orang soleh atau melecehkan para ulama, wajib bagi kita untuk membela. Ya, wajib bagi kita untuk membela. Jangankan para ulama, orang biasa pun kalau dia seorang muslim, kemudian dia digibahi, dia dilecehkan, wajib bagi kita untuk menegur orang yang menggibahinya dan membela saudara kita. Ini termasuk amal soleh yang agung. ya. Jadi, kalau seseorang menghormati orang soleh, dengan cara yang melampaui batas yang tidak sesuai syariat dengan cara yang tidak sesuai petunjuk syariat maka dia telah melampaui batas ya kemudian jemaah sekalian yang kedua sebab yang kedua yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan adalah beribadah di kuburan beribadah di kuburan ini yang mereka lakukan setelah orang-orang soleh itu wafat mereka kemudian beribadah di kuburan orang-orang soleh tersebut dan insya Allah nanti akan datang beberapa bab yang menjelaskan tentang larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh. Ini termasuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Masuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Ya. Beribadah di kuburan orang-orang soleh. Dan ini juga termasuk sifat melampaui batas. Dan juga membangun kuburan orang-orang soleh juga termasuk sifat melampaui batas di dalam menghormati mereka. Jemaah sekalian, di dalam syariat Islam, kuburan orang biasa dan kuburan para ulama sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama di dalam Islam. Iya. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan umatnya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kalau antum sudah pernah lihat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabat beliau yang ada di sampingnya sama persis dengan kuburan para sahabat yang ada di Baki. Yang ada di Baki, yang ada di uh, sebelah kiri kurang lebih satu kilometer dari Masjid Nabawi. Sama, tidak ada bedanya. Ya. Dan Nabi SAW telah melarang kita untuk membangun kuburan. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr." wa ayyubna alai wa ayyukat alai. Nabi SAW telah melarang menyemen kuburan dan membangun di atasnya dan duduk di atasnya. Ini tiga hal yang terlarang. Jadi membangun di atas kuburan dilarang dengan apapun itu, apakah dengan bebatuan atau dengan kayu atau dengan kemah dan yang semisalnya. Karena itu sifat melampaui batas. Siapa yang menghormati orang soleh dengan cara seperti itu, membangun kuburannya, dibuat tampil beda, dijadikan megah, karena dia orang soleh, kuburannya harus bagus, harus beda dengan yang lain, maka ini namanya melampaui batas. Inilah diantara sebab terjerumusnya manusia dalam kesyirikan. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, membuat patung-patung. Membuat patung-patung orang soleh terutama. Ya. Terutama patungnya orang-orang soleh atau para tokoh Inilah juga sebab yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Insyaallah akan datang juga bab khusus penjelasan tentang larangan keras dalam syariat Islam membuat patung-patung atau lukisan-lukisan gambar bernyawa. Gambar bernyawa itu adalah uh, manusia dan hewan. Ini dilarang keras di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar, orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Ini sebab yang ketiga. Mengapa mereka terjerumus di dalam kesyirikan? Sebab yang keempat jemaah sekalian, karena mereka mengada-ada di dalam agama. Menciptakan cara baru di dalam beribadah kepada Allah atau di dalam menghormati dan memuliakan orang soleh. Karena menurut mereka itu baik. Dari mana mereka mengetahui itu baik? Hanya menurut perasaan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmunya tentang itu, ya. Dan subhanallah, mereka pun merasakan dampaknya baik. Apa kata mereka? Itu lebih membuat mereka semangat untuk beribadah. Melihat orang-orang soleh itu membuat mereka lebih semangat. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita. Satu yang baru itu, yang mengada-ada dalam agama, bid'ah dalam agama, bisa jadi bermanfaat. Bisa jadi bermanfaat. Iya. Tetapi jemaah sekalian, bukan itu yang dilihat. Bukan manfaatnya. Yang pertama dilihat adalah dalilnya terlebih dahulu. Dalilnya terlebih dahulu. Kalau bicara manfaat, khamar juga bermanfaat. Orang kalau kedinginan minum khamar, dia merasa hangat, enak, nyaman. Tapi tetap saja diharamkan. Jadi jangan lihat manfaatnya terlebih dahulu. Lihat dulu dalilnya, berdasarkan dalil atau tidak. Ya. Maka jemaah sekalian, inilah bahaya mengada-ada dalam agama. Inilah sebab pertama terjerumusnya manusia di dalam kesyirikan. Karena mereka menciptakan cara baru di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membuat patung-patung alasan mereka supaya tambah semangat. Demikian pula kedatangan mereka di kuburan itu juga merupakan apa namanya? syariat baru mengada-ada dalam agama tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian sebab yang berikutnya. Yang berikutnya yang keberapa jemaah sekalian? Yang kelima. Yang kelima atau keenam? Hah? Kelima, baik. Sebab yang kelima, mengapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Adalah karena tidak mengajarkan ilmu kepada generasi selanjutnya. Ya. Atau karena kebodohan. Karena kebodohan. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat sampai satu generasi awal sudah mati semuanya, kemudian ilmu dilupakan, lalu patung-patung itu disembah. Ilmu dilupakan maksudnya mereka tidak lagi mengajarkan ilmu yang sahih terhadap anak-anak mereka. Ini jemaah sekalian bahaya. Kalau kita tidak mengajarkan agama yang hak, tidak mengajarkan ilmu yang sahih kepada anak-anak kita, itulah sebab terbesar mereka terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Bahkan kata Imam Luqayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Kebodohan seseorang terhadap ilmu agama adalah pangkal segala kejelekan, meskipun dia orang yang paham atau berilmu dalam bidang lain, dalam segala macam bidang duniawi. Tapi kalau dia bodoh dalam urusan agama, dia akan terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya, yang keenam, sebab mereka terjerumus di dalam kesyirikan adalah taklid. Taklid atau ikut-ikutan kepada nenek moyang. Ya. Inilah sebab mereka terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun jemaah sekalian, sebenarnya nenek moyang mereka tidak menyembah patung-patung itu. Iya. Yeah. Tetapi syaitan mengatakan, nenek moyang kalian dulu menyembah patung-patung tersebut, mereka ikut. Mereka ikut. Jadi, itu hakikatnya, itu ceritanya. Iya. Yeah. Kenapa mereka menyembah patung-patung itu? Karena syaitan datang kepada mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian juga menyembah patung-patung tersebut. Padahal tidak. Nenek moyang mereka hanya membuat patung-patung itu yang menyembahnya adalah generasi berikutnya. Generasi berikutnya mengira nenek moyang mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka dari itu, orang-orang kafir itu sifat mereka ketika diajak ketika diajak untuk beribadah kepada Allah mereka didakwahi oleh para rasul alasan mereka bal natabi ma alfaina alaihi abaana mereka menolak dengan alasan kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami ya dan inilah jemaah sekalian peringatan bagi kita bahaya ikut-ikutan terhadap semua ajaran nenek moyang tanpa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala Iya. Inilah jemaah sekalian sebab-sebab yang menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah di dalam kisah ini terkandung peringatan bagi kita bahayanya makar setan dan menjelaskan kepada kita salah satu tipu daya setan. Jemaah sekalian harus kita waspadai ini. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Salah satu tipu daya setan yang paling dahsyat dan sampai hari ini masih berhasil adalah menampakkan yang batil itu seperti sebuah kebenaran. Dan sebaliknya, yang benar ditampakkan sebagai kebatilan. Iya. Inilah cara syaitan menjerumuskan manusia di dalam kesesatan. Yang benar terlihat sebagai salah, yang salah diperlihatkan sebagai sebuah kebenaran. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya ilmu agama. Disinilah pentingnya ilmu agama. Dengan ilmu kita bisa menilai ini benar, ini salah. Iya. Jadi dengan ilmu kita bisa selamat dari tipu daya syaitan. Iya. Ini perbuatan yang batil, perbuatan yang batil. Namun tipu daya syaitan dia gambarkan kepada mereka seakan-akan itu adalah kebaikan. Apa yang dia gambarkan di sini? Jamaah sekalian membuat patung-patung demikian pula beribadah di kuburan orang soleh ini adalah dosa yang sangat besar tetapi dihiasi oleh syaitan dengan mengatakan kepada mereka ini adalah kecintaan kepada orang-orang soleh ya berdoa kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah adalah dosa terbesar termasuk syirik Tetapi syaitan menghiasinya dengan sebuah kata yang indah Yaitu apa? Tawasul atau syafaat. Ya. Padahal tawasul sebagaimana sudah kita jelaskan ada tawasul yang sesuai syariat, ada tawasul yang tidak sesuai syariat. Ya. Ini tipu daya syaitan. Dan masih banyak lagi. Contoh lain misalkan orang yang mau berpegang teguh dengan syariat mereka namakan sebagai orang yang radikal, ya, yang keras, teroris. Ya. Dibuatlah julukan-julukan jelek. Itu tipu daya syaitan semuanya. Orang yang mau berpegang teguh dengan syariat dikasih label-label yang buruk, julukan-julukan yang jelek. Sebaliknya, orang yang kufur kepada Allah, orang yang membenarkan semua agama dikatakan dia moderat. Ya. Ini Masya Allah, bagus sekali sebutannya, moderat, pertengahan, nggak berlebihan. Moderat itu kan artinya pertengahan, nggak berlebih-lebihan padahal dia orang yang melampaui batas ya dia tidak menyalahkan semua agama eh, dia dia membenarkan semua agama katanya dia moderat enggak suka menyalah-nyalahkan subhanallah ini tipu daya syaitan sebagaimana Allah berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi yuhi al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi hati-hati. Jangan termakan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang memikat tapi hakikatnya itu adalah tipuan dan kesesatan. Iya. Pelajaran terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari uh, hadis yang mulia ini atau kisah ini adalah peringatan dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya, ini harus kita waspadai. Sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan harus kita waspadai. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu agama dan kepada generasi selanjutnya agar mereka selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Ya. Alhamdulillah inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab saya persilakan. Assalamualaikum Saya pernah dengar bahwa uh, ria itu adalah salah satu uh, bentuk kesirikan, Ustadz. Uh, sirik kecil. Uh, dan saya baru tahu bahwa tadi sirik kecil itu adalah dosa yang paling besar setelah sirik besar. Nah, uh, bagaimana caranya uh, supaya kita tidak ria dalam beribadah? Karena uh, buat kita yang baru belajar, belajar ngaji, rasanya ria itu sangat sulit karena uh, bisa saja lagi sholat tiba-tiba setan uh, terbesit memperindah sholat, kemudian ketika mau bersedekah menampakkan sedekahnya dan atau e, kita tidak sengaja oh saya baru bersedekah kemarin ke si A, si B, si C gitu. E, mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Pertama, ria itu adalah syirik kecil dan ria adalah dosa terbesar setelah syirik besar sehingga Rasulullah SAW bersabda akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil beliau ditanya apa itu syirik kecil kata beliau itulah riya kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat ketika Allah membalas amalan manusia atau amalan para hambanya maka Allah akan mengatakan kepada orang yang riya idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza pergi kalian temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian agar dipuji oleh mereka ketika di dunia dan silahkan minta balasan dari mereka subhanallah di hari kiamat mereka merasa sudah akan mendapatkan balasan dari Allah malah diusir oleh Allah naudzubillah jadi beribadah bukannya dapat pahala malah dapat dosa terbesar ini namanya riak syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, yang dimaksud riak syirik kecil itu kata para ulama adalah seseorang dia niat utamanya beribadah kepada Allah. Niat utamanya. Tetapi dia juga punya sedikit niat yang lain. Sekaligus dia ingin diperlihatkan kepada orang agar dia mendapatkan pujian. Sama dengan itu, dia ingin diperdengarkan kepada orang supaya dia mendapatkan pujian atau sum'ah. Namun jemaah sekalian, kalau niat utamanya, niat utamanya untuk mendapatkan pujian, jadi dia nggak niat beribadah kecuali sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, itu bukan lagi syirik kecil, itu sudah jadi syirik besar. Iya. Namun ulama mengatakan yang seperti itu hampir-hampir tidak terjadi bagi seorang muslim kecuali dia munafik. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanyalah ingin memperlihatkan kepada manusia, ingin riak. Mereka tidak mengingat Allah dalam sholat mereka kecuali sedikit. Ini firman Allah tentang orang-orang munafik. Kata para ulama, riak mereka ini bukan lagi riak syirik kecil, tetapi syirik besar. Iya. Jadi harus kita waspadai setiap syirik kecil mengantarkan kita kepada syirik besar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita selamat dari ria ini jemaah sekalian? Yang pertama adalah menguatkan keimanan. Sebab hakikat ria itu asalnya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Lemahnya keimanan. Dia kalau imannya kokoh, imannya kuat, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah dalam beribadahnya tidak mengharapkan pujian manusia. Lemahnya keimanan. Kalau begitu solusinya adalah menguatkan keimanan. Dan di antara faktor terbesar yang menguatkan keimanan kita adalah menuntut ilmu, terutama ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian, menguatkan keimanan. Kemudian yang kedua, harus ada usaha. Usaha untuk selalu meluruskan niat kita. Luruskan Mulai kapan kita luruskan? Sejak sebelum beramal. Makanya ulama mengatakan sebelum kita beramal, arahkan kepada diri kita dua pertanyaan. Pertama, karena siapa kita beramal? Yang kedua, dengan cara apa kita beramal? Iya. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah dan kita sudah tahu amalannya ini sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru boleh kita lakukan. Kalau belum, maka kita luruskan terlebih dahulu. Iya. Jadi ini yang pertama, luruskan niat kita sebelum beramal. Kemudian selama beramal jaga terus. Jaga terus. Iya. Jaga terus niat kita jangan sampai melenceng. Kapan jemaah sekalian dia mulai melenceng, pingin dipuji orang, ya. Tadinya lagi baca Quran masih sepi. Orang mulai berdatangan di masjid. Iya. Lalu merasa kayaknya ada yang perhatikan nih mulai dibagus-baguskan bacaannya. Ya. Nah, ini harus kita kontrol. Sepanjang kita beramal, harus kita kontrol terus. Kapan terbetik ingin diperlihatkan dan dipuji orang, segera luruskan kembali. Kalau kita lakukan itu, kata para ulama, itu termasuk jihad. Termasuk jihad. Termasuk usaha untuk menahan diri dari hawa nafsu. Iya. Jadi itu yang kita lakukan. Kapan sudah muncul benih-benih ingin dipuji orang, langsung kita luruskan kembali niat kita. Murnikan niat kita, keinginan kita beribadah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bahkan jemaah sekalian, sampai selesai beramal pun jangan muncul keinginan untuk dipuji karena kita akan terkena penyakit ujub dan sombong. Riaknya sudah selesai. Kalau sudah selesai beramal, sudah nggak ada riak lagi. Tetapi ada penyakit lain, yaitu ujub dan sombong. Ya. Jadi harus terus usaha. Ni apa namanya? Niat itu amalan. Amalan harus dengan usaha. Untuk selalu menjaganya, mengusahakannya dan meluruskannya. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa khusus dan subhanallah yang pertama diajarkan ini kepada Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar subhanallah manusia yang paling mulia, yang paling berilmu dan paling takwa setelah Nabi Muhammad SAW. Manusia dalam umat Nabi yang paling takwa. Tapi Nabi masih mengajarkan kepada beliau doa agar beliau terlindung dari riak dan dari perbuatan syirik secara umum. Ya, namun asalnya doa ini diajarkan Nabi SAW untuk apa namanya minta perlindungan dari ria. Namun kalau kita perhatikan lafaznya berlaku untuk minta perlindungan dari kesyirikan secara umum, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, Aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui dengan sesuatu apapun dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Iya. Jadi betul-betul hamba membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, Kemudian jemaah sekalian juga kita bacalah kisah-kisah orang yang ikhlas, bagaimana kisah-kisah mereka dan selamatnya mereka dari riya. Ya, ini banyak kisah-kisah para ulama. Ya. Di antaranya bisa kita lihat di kitab Riyadus Salihin bab yang pertama, bab tentang ikhlas. Ya. Dan jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah di akhir bab tentang ikhlas menyebutkan kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka, lalu Allah menolong mereka. Ini hadis terakhir di dalam bab ikhlas pada kitab beriadu Solihin. Kenapa jemaah sekalian? Beliau menyebutkan kisah ini karena dalam kisah ini mereka berdoa kepada Allah Ya Allah kalau seandainya amalku ini ikhlas karenamu, tolonglah aku. Ternyata doa mereka semuanya dikabulkan oleh Allah. Berarti amalan mereka ikhlas. Maka Imam Nawawi ingin mengatakan kepada kita, ikhlas dalam ibadah, ya tidak riak, ikhlas murni semata-mata karena Allah, itu termasuk sebab Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, Bahkan inilah sebab Nabi Yusuf alaihissalam terselamatkan dari dosa besar, dari dosa zina. Padahal beliau sudah betul-betul terperangkap. Ya. Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa serifaan husu awal fasya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Kalau kita baca kisah-kisah para ulama, bagaimana keikhlasan mereka, maka insya Allah itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mengikhlaskan niat dalam beribadah dan menyelamatkan diri dari ria. Ya, iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa dalam memakamkan jenazah itu tidak boleh terdapat sifat guluk atau berlebih-lebihan. Salah satunya adalah membangun makam atau memerindah makam. Uh, bagaimana dengan jenazah yang memiliki uh, jasa yang besar, uh, lalu yang bisa dibilang pahlawan atau ulama yang memiliki lahan khusus dalam pemakamannya, atau dalam uh, kata lain itu terpisah dengan orang-orang biasa. Itu yang pertama, Ustadz. Kuburannya terpisah. Iya, terpisah. Jadi secara khusus lahan khusus dimakamkannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana e, prosedur dalam memakamkan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Apakah cukup dengan tanah saja atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, seorang yang ditokohkan makin ditokohkan dan diperlakukan secara lebih istimewa, maka potensi untuk dipersekutukan dengan Allah semakin besar. Ya. Kalau kita kalau dibuat patung, patungnya siapa? Penjahat. ya. Maka potensi untuk dipersekutukan lebih kecil. Tapi kalau dia seorang tokoh, makin dihormati, makin dimuliakan, makin dicintai, justru semakin besar. Terlebih tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama di hati manusia lebih dicintai. Ya. Kalau diperlakukan secara istimewa, secara berlebihan, maka semakin besar potensi untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau mereka dibuat pekuburan khusus? Beda dengan pekuburan yang lain. Jamaah sekalian, ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kuburan khusus orang-orang khusus, tokoh-tokoh khusus yang dibedakan dengan kuburan orang pada umumnya. Iya. Yang dibolehkan untuk seperti itu hanyalah uh, apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya. Abu Bakar dan Umar. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya dikuburkan di tempat khusus yaitu di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun apa tujuannya jemaah sekalian? Ya, insya Allah nanti akan datang babnya. Tujuannya supaya orang nggak bisa datang. Ya, di masa itu Nabi SAW sangat takut mereka terjerumus dalam kesyirikan sehingga mereka tidak bisa kemudian bersikap berlebih-lebihan karena ini di kamar Aisyah mereka nggak berani macam-macam. Nggak mungkin mereka masuk di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi ini khusus, hukum khusus. Dan juga terdapat hadis yang lain bahwa para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Khusus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun kaum muslimin yang lain selain Abu Bakar dan Umar yang dikuburkan di samping nabi, maka mereka harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, di pekuburan kaum muslimin. Para sahabat dikubur di Baki. Dikubur di Baki. Di situ ada para pahlawan ya, ada para pahlawan yang ikut berjihad, ada juga para wanita yang tidak ikut berjihad. Jadi sama, nggak ada bedanya. Pekuburan Baki dan sampai hari ini pekuburan Baki di Madinah masih digunakan sebagai kuburan kaum muslimin. Jadi nggak dibedakan. Ini pekuburan para pahlawan, ini pekuburan orang biasa, nggak dibedakan. Ya ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Apalagi naudzubillah kalau sampai digabungkan dengan para pahlawan yang dianggap pahlawan tapi orang-orang kafir, ya. Naudzubillah. Jangan sampai kuburan kita digabungkan dengan pekuburan orang-orang kafir, ya. Jadi ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang apa tadi, akhi? Eh, tentang prosedur dalam pemakaman jenazah sesuai oh, iya. dengan syariat Islam. Apakah cukup dengan tanah saja atau bagaimana, Ustaz? Iya, Pak. Nah. Iya cukup. Tanah saja. Nggak ada peti. Kain kafan, hanya dengan kain kafan dikuburkan. Kemudian dengan tanahnya itu saja. Jadi dia nanti akan apa namanya lebih tinggi dari tanah di sampingnya, kurang lebih satu jengkal. Dia lebih tinggi hanya karena sisa dengan tanah sisa hasil galian. Ya sisa hasil galian karena sudah ada jenazah di dalam, maka otomatis tanahnya akan lebih meninggi. Itulah kubur Nabi SAW. Kalau antum apa namanya bisa search di Google yang pernah foto kubur Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam, seperti itu. Nggak ada tambahan apapun, hanya tanah hasil galian tersebut atau kurang lebih satu jengkal lebih tinggi dari bumi yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian jemaah sekalian, dibolehkan menandai menandai kuburan itu dengan sebuah batu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan sebuah batu untuk menandai kuburannya Uthman bin Mal'un radhiyallahu anhu. Ya, sebatas itu saja untuk mengenali bahwa itu adalah sebuah kuburan. Ya. Makanya ulama berbeda pendapat, boleh enggak ditandai dengan batu nisan? Iya. Jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan itu boleh sekedar ditulis namanya tidak lebih daripada itu. Kalau memang tidak ada cara mengenali kuburan itu kecuali dengan itu. Sebab pada dasarnya terlarang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wa an yuktaba 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, melarang untuk menulis di atas kuburan. Ini terlarang juga. Iya. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada cara mengenali kuburan itu kecuali harus ditulis namanya, maka insya Allah dibolehkan. Iya. Kalau dengan cara yang lain sulit dikenali, dengan cara itu dibolehkan, tapi dengan syarat hanya sekedar namanya saja. Nggak usah ditulis tanggal lahirnya atau bintang jasanya, ya, nggak perlu. Jadi itu cara yang berlebihan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, ya. Nanti antum bisa buka di internet pekuburan Baki, ya, pekuburan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya seragam sampai hari ini. Sampai hari ini semuanya seragam, pekuburan Baki, nggak ada bedanya. Ya. Jadi nggak ada tempat khusus untuk pekuburan orang-orang yang memiliki jasa khusus. Apalagi jamaah sekalian orang kafir. Orang kafir ya tidak sepatutnya untuk dimuliakan. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin melanjutkan sedikit tentang kuburan yang tadi jadi sebelum uh, kita belajar mungkin umumnya teman-teman di sini juga yang belum tahu umumnya di negara kita ini kan kuburan itu setelah setahun apa dua tahun kan ditegel di atasnya proses. Tapi setelah kita tahu sekarang, maka saya uh, juga punya rencana karena memang sudah tradisi sudah apa, jadi memang sudah terlanjur dibuat. Tapi setelah kami paham sekarang, Apakah boleh Pak Ustaz? Karena di kebetulan di daerah pemakaman itu mungkin tanahnya agak suka turun atau apa jadi sudah dicor di di pinggirannya. Kemudian kalau saya bongkar, kemudian saya e, membuat tanah di atasnya jadi seperti makam yang makam Rasulullah contohnya tadi. Apakah itu boleh Ustaz apa atau saya harus membongkar semua? uh, yang sudah dicor di semen di sampai agak dalam ke bawah dengan uh, tujuan supaya tanahnya tidak turun karena memang tanah di, di sekitar situ agak sering turun kak apalagi kalau musim hujan. Mungkin itu yang saya mau tanya bos. Terima kasih. Uh, jemaah sekalian, jadi pertanyaannya yang sudah terlanjur dibangun, apakah harus dibongkar? Jawabannya jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, "Allah tada atim thalan illa Thomas wala qabran musyrifan illa tahu. Aku akan mengutus engkau untuk satu misi. Janganlah kamu biarkan ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa kecuali engkau hancurkan dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ya. Dan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, misi ini pun dia tugaskan kepada pegawainya. Ya. Jadi ini dilakukan pemerintah. Dilakukan yang berwenang atau dilakukan oleh ahli warisnya. Ya, yang berhak untuk apa namanya melakukannya. Ya. Akan tetapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Kalau misalkan antum melakukan dan ada keluarga yang belum paham kemudian mereka menolak sampai terjadi pertikaian, ah ini ditunda dulu. Ya, ditunda terlebih dahulu, berusaha untuk memahamkan mereka terlebih dahulu. Iya. Karena dalam merubah kemungkaran tidak boleh sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi, kalau antum bisa rubah tanpa memunculkan pertikaian di tengah-tengah keluarga, maka itu hal yang baik. Itu hal yang baik, ya, untuk dirubah. Nah, kemudian untuk solusi e, tanah yang apa namanya? suka turun. Jangan dibangun tepat di atas kuburannya. Ya, mungkin antum bisa buat pondasi untuk apa namanya? semua kuburan itu. Jadi nggak khusus satu kuburan yang dibangun. Tapi semua kuburan yang ada di situ sekitarnya dikasih pondasi ya atau semacam penahan supaya tanah tidak apa namanya tidak turun. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau khusus kubur itu saja dikasih bangunan sementara di samping-sampingnya tidak ya, maka ini yang jadi masalah. jadi untuk solusi tanah yang sering turun seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini Pak, saya itu setiap beramal ya termasuk saya atau istri saya itu kita misalnya udah beramal nanti saya bilang sama istri saya, "Ma tadi aku beramal sama si bulan, si bulan, si bulan." Kemudian istri juga kalau di rumah kita pergi, "Mas, aku tadi ngasih si bulan, si bulan." Nah, apakah perbuatan seperti ini tapi bukan enggak sama orang lain hanya istri dan saya aja. Apakah hal seperti ini diperbolehkan menurut syariat Islam? Yang kedua, di tempat kami kan sering mengatakan kamu itu dari dulu sholat di sini, padahal di sini itu bekas kuburan, cuma kuburannya udah dipindahin tapi nggak semuanya. Kalau anda nggak mau sholat yang ada kuburannya, jangan sholat di sini. Karena ini dulu pada awalnya kuburan, cuma kuburannya udah dipindah hanya berapa orang saja, padahal banyak orang yang di sini. Nah terus bagaimana eh, kuburan yang udah dibongkar dipindahin jasadnya itu hanya sebagian tidak semuanya tapi udah semuanya rata seperti masjid apakah hal seperti itu masih dikatakan kuburan atau tidak demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, yang pertama jemaah sekalian menceritakan amalan kita atau memperlihatkan amalan kita bukan dengan maksud agar dipuji orang itu tidak terlarang iya yeah Terlebih lagi kalau kita bermaksud untuk berdakwah. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Kita ceritakan amal kita dengan maksud untuk berdakwah. Ya. Seperti kepada istri atau kepada keluarga dengan maksud untuk dakwah tidak apa-apa, boleh. Bahkan sangat baik. Ya, jadi bahkan Nabi SAW pernah sholat sengaja beliau sholat naik di atas mimbar. Ya, berdirinya rukuknya di atas mimbar. Nanti mau sujud, baru beliau turun. Ya. Kemudian setelah solat beliau mengatakan, saya melakukan ini agar kalian bisa melihat solatku. Jadi beliau perlihatkan sengaja supaya sahabat belajar. Itu cara solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memperlihatkan amalan kita atau memperdengarkannya, menceritakannya itu tidak terlarang secara mutlak. Yang terlarang adalah kalau kita pingin dipuji orang. Iya dan juga kalau kita merasa ujub, ya kagum, meras dan apalagi sombong. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau kita bermaksud untuk mengajari istri di rumah, menceritakan amal kita, ini malah hal yang baik. Ya, dengan syarat hati-hati jangan sampai kita ingin dipuji atau ujub atau sombong. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Eh, Eh, eh, kuburan yang sudah didirikan masjid. Oh iya, mm -mm. baik. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan, uh, kalau sudah nggak ada lagi bentuk kuburan, maka tidak masalah. Sudah nggak dianggap kuburan. Namun kalau itu jasad-jasad kaum muslimin nggak patut kita lakukan seperti itu. Nggak patut. Kalau itu adalah jasad-jasadnya kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika dia hidup. Maksudnya hukumnya sama, dosanya sama. Ya, makanya hati-hati kita memperlakukan jenazah. Ya. Bahkan jemaah sekalian kita masuk di pekuburan kaum muslimin, kita harus lepas sandal. Kita harus mengucapkan salam. Kita nggak boleh duduk di atas kuburan. Apalagi sampai menginjaknya. Ini kaum muslimin itu terhormat hidupnya dan matinya. Hidupnya dan matinya harus kita muliakan. Jadi kalau kita ingin bangun masjid kemudian menggusur pekuburan kaum muslimin itu nggak patut, ya nggak dibenarkan. Tapi seandainya terjadi kuburan orang-orang kafir kemudian di di apa namanya digusur, ya. Tapi itu pun dengan syarat bukan kafir dhimmi, ya. Dan Nabi SAW pernah melakukan. Pertama beliau datang ke Madinah beliau menggusur kuburan orang-orang kafir untuk membangun masjid. Iya. Jadi digusur. Kemudian diratakan. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi uh, apa namanya? bentuk kuburan mereka. Sudah nggak kelihatan. Maka tidak apa-apa. Boleh kita sholat. Intinya sudah bukan kuburan. Walaupun mungkin masih ada jenazah di dalam. Tapi sudah bukan kuburan ya, maka ini tidak apa-apa. Karena yang dilarang adalah solat di atas kuburan. Kalau itu sudah bukan kuburan, maka tidak terlarang lagi. Ya, tidak terlarang lagi. Tetapi sekali lagi, itu kafir dimi tidak boleh diperlakukan seperti itu karena kafir dimi itu juga dilindungi oleh kaum muslimin. Ada karena ada perjanjian. Bukan karena mereka mulia, tapi karena ada perjanjian. ya Adapun jasadnya kaum muslimin nggak sepatutnya kecuali uh, masjid sudah dibangun duluan, masjid sudah dibangun duluan, kemudian mereka mengubur di masjid. Ketika mereka sudah tahu itu salah, maka boleh dipindahkan. Ya, dipindahkan kuburan tersebut. Para ulama juga mengatakan kalau kuburan yang dibangun duluan, uh, afwan kuburan yang ada duluan, kemudian mereka bangun masjid di situ, maka masjid yang dipindahkan. Jadi tergantung mana yang duluan. Iya. Barangkali seperti itu jamaah sekalian. Mungkin yang terakhir Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apa resiko saat dihisap bagi si mayit? Contohnya misalnya saya meninggal, kemudian keturunan saya tetap melakukan Tujuh hari, seratus hari. Sementara di wasiat saya tidak saya tulis misalnya. Apa resiko saya pada saat dihisab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita yu'adzab bimaniha alaih." Sesungguhnya mayit itu diazab karena dia diratapi. Iya. Dia diratapi. Meratapi mayit itu jamaah sekalian adalah menangis dengan cara berteriak-teriak, meraung-raung. Kalau menangis biasa, nggak masalah. Dan juga termasuk meratapi mayit adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumahnya setelah dia wafat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, kata sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu al-ijtima inda ahlil mayyit wa sum'ah wa sun'ahum li ta'am minan Dulu kami menganggap, ya, kami maksudnya nabi dan para sahabat. Berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang mati setelah dia dikuburkan termasuk kategori meratapi mayit. Ya, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, mayit itu akan diazab dengan sebab orang meratapi dia. Ya. Tapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan Maksudnya adalah kalau dia sendiri yang berpesan kepada mereka atau selama dia hidup dia yang mengajari mereka. Ya. Mengajari mereka atau bisa juga kata para ulama dia sudah tahu keluarganya seperti itu dan dia tidak menegur mereka. Maka itulah makna hadis tersebut. Artinya kalau dia sudah tegur, dia tidak mengajari mereka dan dia juga sudah tegur, maka insya Allah kalau mereka memperlakukan dia seperti itu, dia tidak akan mendapatkan azab. Sebab Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, jadi maksud dia diazab karena dia yang menyebabkan keluarganya melakukan itu. Ya. Barangkali demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh